Assalamualaikum Pak Kiai. Nama saya Hadi Rosadi dari Provinsi DKI Jakarta. Pak Kiai, zaman sekarang kan boleh dikatakan ilmu pengetahuan sudah maju, teknologi sudah maju. Tapi mereka yang hanya mengandalkan logika berdasarkan ilmu pengetahuan terkadang masih sulit memahami Islam Mi'raj kira-kira pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada umat manusia di zaman sekarang ini? Terima okay. kasih Pak Bagaimana dengan kemajuan teknologi pun anak ternyata bukan tambah dekat kepada Allah dan sebagainya. Iya. Yeah. Maka ini mengukuhkan apa yang kami sampaikan bahwasanya belajar keimanan tidak dari sains dan teknologi. Hmm. Tapi harus belajar dari guru-guru yang mengajarkan bagaimana baca Al-Quran, berdikir dan seterusnya. Tapi ingat pentingnya sains dan teknologi untuk mengukuhkan tadi. Iman. Baik. Kemudian uh, kita juga uh, mengingatkan agar di saat mempelajari sains dan teknologi itu atau membicarakan Isra Mi'raj atau segala yang ada urusannya dengan agama atau mukjizat dihubungkan dengan sains tentunya harus mukjizat sebagai mukjizat tidak usah diolah sebab ada misalnya mencoba menerjemahkan Isra Mi'raj dihubungkan dengan sains lalu Nabi kata ada mungkin seperti hayalan ya. Nabi harus memulaukan perubahan kimia dalam diri Nabi hmm. menjadi misalnya harus menjadi badan cahaya karena cahaya yang bisa melakukan perjalanan sekebat. Ini bukan bukan mukjizat lagi. Nabi Ibrahim waktu dimasukkan ke api ya Nabi, Nabi Ibrahim yang utuh tidak berarti berarti, berarti berarti menjadi api tidak. Nabi Ibrahim yang utuh terdiri dari badan, tulang, kulit, daging diceburkan ke api dan tidak kebakar. Yeah. Nabi pun juga demikian waktu di Isra Mi'raj kan tidak berubah menjadi cahaya tapi tetap badan dan Sayyiduna Muhammad SAW yang, yang terdiri dari kulit, daging, tulang, darah, meluncur, tidak apa-apa. Itulah mukjizat dan keistimewaan. Dan tidak usah pusing. Yang memperjalankan adalah yang punya api, yang memperjalankan yang punya waktu, yang, punya yang, yang memperjalankan punya punya masafah jarak dan punya cahaya. Jadi tidak usah pusing. Maka tetap kami menghimbau bahasanya teh, sains teknologi ini penting untuk dihubung-hubungkan agar orang yang hanya ter, tergiur dengan teknologi ada ah mau noleh kepada Islam karena banyak. Tapi ingat, kalau tidak didasari dengan keimanan Iman. tadi bisa saja menuhankan akalnya. Penemu-penemu hanya percaya dengan penemuan dan akalnya sehingga tidak ada hubungannya dengan Islam. Ingat Abu Abu Jahal pun mengerti Tapi maka tidak semua yang ngerti sains dan teknologi dengan kecanggihan yang saat ini iman. Tadi katakan anak-anak saat ini sudah melihat teknologi dan sebagainya, tapi kok tidak bertambah iman? Sebab iman tidak melalui teknologi. Iman melalui guru-guru yang mengajarkan zikir, talqin, syahadat dan seterusnya. Itu yang mengajarkan keimanan.